Mereka mengkafirkan sekian para sahabat. Mereka anggap mereka murtad. Mereka anggap halal darahnya. Demikian pula Rawafid. Syiah Rafidah sejak munculnya pertama kali adalah karena kedendaman mereka kepada para sahabat. Sehingga mereka menyebutkan tentang Abu Bakar wa Umar dengan cercaan yang keji. Demikian pula kepada para sahabat yang lain. Hampir seluruh para sahabat terceca oleh mereka. Kecuali beberapa sahabat saja yang selamat empat atau tiga orang sahabat saja. Ali ibn Abi Talib, Bilal ibn Abi Rabah, wa Ammar, wa Salman al-Farisi. Atau kalau mau ditambah kadang Miqdad yang mereka selamatkan. Ibn al-Aswad. Kama yaqulun, Amma Abu Bakr wa amma Umar wa amma haula fayukaffirunahum. Adapun Abu Bakar wa Umar, apalagi Uthman dan sekian para sahabat yang lain. Dicerca, dikafirkan oleh Khawarij. Yajzimuna annahum finnar. Mereka dengan tegas menyatakan seluruh para sahabat murtad dan mereka di dalam neraka. Alaihi minallahi mayastahiqun. Semoga mereka mendapatkan dari Allah apa yang pantas untuk mereka. Qabbahahumullah. Semoga Allah menjelekkan mereka kaum Khawarij. Karena mereka orang-orang kafir. Demikian pula kaum Rawafid. Ya. Kaum Khawarij sebagian ulama mengkafirkan. Sebagian tidak mengkafirkan. Adapun rawafidah. Mereka dikafirkan oleh para ulama. Ya. Karena mereka kufur terhadap Al-Quran. Dan mereka mengkafirkan para sahabat. ويكفرونهم ويرون أن أبا بكر وعمر من أشد الناس عذابا bahkan mereka menganggap bahwa Abu Bakar wa Umar termasuk yang paling keras azabnya qabbahahumullah mengatakan fid darakatis sufla minan nar menganggap bahwa mereka di kerak yang paling bawah dalam api neraka haula'ir rawafid dajjalun kadzabun. Mereka para dajjal, para pendusta, Nas'alullah an yaj'alahum fid darakatis sufla. Semoga Allah jadikan mereka yang benar-benar di kerak yang paling bawah dalam neraka. Karena mereka mengaku muslimin, tapi mereka mencerca mukminin yang terbaik, yaitu para sahabat. Mereka mengaku muslimin, tapi mereka menyatakan bahwa Al-Quran sudah dirubah. Mereka mengaku muslimin, tapi mereka tidak percaya kepada sekian ayat-ayat Al-Quran. Ayat yang memuji muhajirin, ayat yang memuji ansar, ayat yang membela Aisyah, ayat yang menyebutkan tentang Abu Bakar Saniyas Naini, dan sekian ayat-ayat yang lain mereka ingkari. Maka para ulama menganggap bahwa Syiah Rafidah kafir karena mereka menentang Quran, menentang sunnah, dan menentang generasi terbaik dari umat ini. Kalau munafiqun, maka sangat layak bagi mereka fiddarkil asfali minan nar, di kerak yang paling bawah dalam neraka. Karena Allah menyatakan innal munafiqina fiddarkil asfali minan nar. Nas'alullah an yashurahum ma'al munafiqin. Semoga Allah gabungkan para Syiah Rafidhah dengan para munafiqin. Qatalahum Allah. Wal khawarij, adapun khawarij, yata'anuna lakin wa wasalu ila ma wasala ilaihi rawafid. Kaum Khawarij juga mencerca para sahabat, tetapi mereka tidak mencapai apa yang dicapai oleh Syiah Rafidah. Artinya kadarnya di bawah Syiah Rafidah. Tapi mereka juga mencerca para sahabat. Mengapa? Karena mereka jelas-jelas mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengkafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mengkafirkan Amr ibn al-As dan mengkafirkan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhum. Karena mereka menganggap ketika dua belah pihak bertikai dan kemudian mengambil seorang penengah atau dua orang penengah. Penengah ini adalah Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat yang satunya Amr bin al As. Kemudian mereka berkata, tidak bisa. Kalian berhukum dengan manusia, tidak bisa. Siapa yang berhukum dengan manusia maka dia kafir. Maka Muawiyah kafir. Ali juga kafir dan dua penengah tadi kafir. Dan siapa yang mengikuti mereka semuanya kafir. Dan yang tidak mengkafirkan mereka maka dia kafir. Ini keyakinan khawarij yang pertama dulu. Sehingga mereka mulailah membunuh, menjarah, menganggap pampasan perang harta kaum muslimin. Sampai Ali bin Abi Thalib memerangi mereka. Dan beliau bersumpah dengan nama Allah, wallahi la uqatilannahum. Demi Allah, aku akan perangi mereka. Sampai ketika mereka terkalahkan, Ali bin Abi Thalib berkata, cari orang yang dikatakan oleh Nabi. Yang dikatakan ciri-cirinya ada daging tumbuh di ketiaknya seperti tetek perempuan. Pasti mereka lah orangnya ternyata didapatkan. Maka Ali bersyukur, Alhamdulillah. Aku tidak salah memerangi kaum tersebut. Mereka lah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Lau adraknahum, laqatalnahum. Kalau kami sempat menemui mereka, kami akan perangi mereka, kata Nabi. Alaihi salatu wassalam. Artinya Ali memerangi sesuai dengan niat Rasulullah SAW. Kalau aku menemui mereka, aku akan perangi mereka. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Hanya saja mereka pada sahabat-sahabat yang lain tidak mencerca. Kalaupun mereka mencerca khalifah, yang paling mereka cerca adalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan. Mereka protes meminta Utsman untuk turun dari jabatan. Tetapi Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sudah diberi pesan. Kalau engkau diberi pakaian dan mereka menuntutmu untuk melepas pakaianmu, jangan lepaskan. Kata Utsman bin Affan, aku yakin yang dimaksud adalah ini, pakaian khilafah, maka aku tidak akan lepaskan. Wa sadaqa Utsman radhiyallahu taala Dan benar beliau. Kalau beliau ngalah dan turun, maka niscaya khalifah-khalifah berikutnya akan menjadi bulan-bulanan kaum Khawarij, akan menjadi permainan kaum Khawarij nggak setuju ganti, nggak cocok turunkan, nggak setuju mereka akan seret dan seterusnya. Dan ini sunnatan sayyi'ah. Maka Utsman menyatakan tidak. Ikhwanifiddin, a'azakumullah. Tetapi memerintahkan untuk memerangi mereka pun tidak. Ya Amirul Mukminin, ya Khalifah, perintahkan kami untuk memerangi mereka. Kata Utsman, lah aku tidak mau mengucapkan satu kalimat yang menyebabkan pertumpahan darah di tengah-tengah kaum muslimin. Tidak, jangan. Sampai beliau terbunuh radhiyallahu taala anhu. Amma ahlus sunnah. Adapun ahlus sunnah yang akidah mereka sedang kita bahas satu persatu. Akidah para sahabat, akidah para tabi'in, akidah para tabi'it tabi'in. Akidah para imam, imam ahlus sunnah. Fahum yattabi'una fi dhalika kitab Allah. maka mereka ahlu sunnah selalu berpegang dengan apa yang ada dalam Al-Quran apa yang ada dalam ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau Allah berfirman di dalam ayatnya dalam surat At-Taubah ayat 100 wasabiquna al-awwaluna من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka dengan ihsan radhiyallahu anhum Allah ridho pada mereka dan mereka ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjadi pegangan ahlus sunnah bahwa semua sahabat radhiyallahu anhum Allah ridho pada mereka. Allah rincikan minal muhajirina wal ansar. Kaum muhajirin dan kaum ansar. Dan Allah tambah pula mereka-mereka yang masuk Islam setelah fathu, setelah Hudaybiyah. Allah katakan dan juga alladzina taba'um bi'ihsan. Yang ikut mereka dengan ihsan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ahlus sunnah. Setiap menyebut seorang sahabat, kita katakan radhiyallahu anhu. radhiyallahu anhu. Kalau ummahatul mukminin radhiyallahu anha, radhiyallahu taala anha ila akhir. Karena Allah sudah memberikan jaminan radhiyallahu anhum wa radu'an dalam surat At-Taubah ayat 100. Wa kadzalika, demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam surat Al-Hasyr ayat 8, Allah berfirman, "Lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju" min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulah ulaika humus sadiqun kata Allah dan untuk kaum fuqara orang-orang miskin yang terusir dari kalangan muhajirin yang hijrah yang mereka diusir dari negeri-negeri mereka dan dari harta mereka diusir dalam keadaan tidak membawa harta benda Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka selalu mengharap fadilah dari Allah dan keriduan dari Allah. Artinya Allah mengetahui hati mereka ikhlas. Allah mengetahui bahwa mereka itu betul-betul karena mencari keriduan. Mereka tinggalkan negerinya, mereka tinggalkan hartanya, mereka hijrah meninggalkan kaumnya yang kufar, saudaranya, familinya yang kafir untuk bergabung bersama kaum muslimin di Madinah. Itu yabtaguna fadlan Allah wa ridwana. Benar-benar mencari fadilah dari Allah dan mencari keridhaan. Dijamin mereka oleh Allah bahwa mereka orang-orang ikhlas. Selanjutnya Allah katakan, "Wa yansuruna Allah wa rasulah." Dan mereka membela agama Allah dan rasulnya ulaikahumus sadiqun. Mereka lah orang-orang yang sadiqun. Orang-orang yang jujur imannya. Orang-orang yang benar imannya. Kau muslimin rajul. Rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang saya hormati. Kita kaum muslimin siapa yang menjamin? Kalau kita ini adalah seorang yang diridhoi oleh Allah. Tidak ada yang menjamin. Tidak bisa dipastikan. Apakah kita besok dalam keadaan tetap seperti ini atau sudah menyimpang? Tetapi mereka dijamin oleh Allah ketika mereka masih hidup sudah turun ayatnya ulaika humus sadiqun mereka itulah orang-orang yang sadiqun Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an alif lam mim ahasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna wahum la yuftanun sungguh Apakah Allah akan membiarkan manusia mengatakan kami beriman tanpa diuji? Tentu kata Allah tidak mungkin akan dibiarkan, pasti akan diuji. Ayat berikutnya Allah berfirman, "Walaqad fatanna alladziina min qablik." Fasayalaman Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Sungguh Allah telah uji orang-orang terdahulu dan Allah pasti tahu siapa yang sadiqin, siapa yang kadzibin. Siapa yang sadikin, siapa yang kezibin ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk para sahabat. Allah katakan ulaika humus sadiqun. Mereka itulah yang sadiqin. Di ayat lain Allah katakan kunu sadiqin. Hendaklah kalian tetap bersama sadiqin. Apa maknanya? Tetaplah kalian bersama mereka para sahabat. Jangan memisahkan diri dari mereka. Jangan menjalani jalan lain selain jalan mereka. Karena Allah katakan kunu ma'as Tetaplah kalian bersama sadiqin. Siapa sadiqin? Allah katakan dalam ayat ini, ulaika humus sadiqun. Muhajirin itulah sadiqin.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 Tadi Muhajirin, sekarang Ansar. Yaitu mempersiapkan tempatnya dan mempersiapkan iman. Artinya mereka sudah beriman lebih dulu. Sebelum mereka datang ke Madinah, orang-orang Ansar sudah beriman dan sudah menyambut mempersiapkan kaum Muhajirin dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian Allah puji pula hati mereka dan juga mereka Allah katakan mereka mukhlisin. Allah yang mempersaksikannya bahwa mereka orang-orang ikhlas. Allah katakan bahwa mereka la yajiduna fi sudurihim hajah. Tidak ada dalam hati mereka keinginan-keinginan lain. Tidak punya hajat apapun kecuali ikhlas karena Allah. Enggak ingin pujian, enggak ingin balasan, enggak ingin ini dan itu dari dunia. Enggak ada hajat fi sudurihim mimma utu. Dari apa yang mereka berikan. Bahkan kata Allah yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah dan mereka lebih mementingkan tamu-tamunya daripada diri mereka sendiri. Tamu-tamunya yakni Rasulullah dan Muhajirin. Orang-orang Ansar lebih mementingkan tamu-tamunya. Ketika tanya pada istrinya, wahai istriku, ada makanan? Kata istrinya, wahai suamiku, yang tersisa hanya makanan anak-anakmu. Artinya, kutu auladikum. Kut adalah makanan pokok mereka. Kata suaminya, tidurkan anak-anak. Tidurkan anak-anak. Disediakan makanan untuk anak-anak, disediakan untuk tamu. Dibiarkan anaknya tidur dalam keadaan lapar, yang penting tamunya. Ini yu'ziruna ala anfusihim Walau kana bihim khasasa. Dia pentingkan tamunya lebih dari dirinya. Maka Allah puji dalam ayat ini wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ini Ansar. Yang ketiga, Allah puji pula para sahabat yang masuk Islam setelah fathu dan orang yang mengikuti muhajirin dan ansar.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 Siapa yang lebih dulu beriman? Muhajirin wal Ansar. Maka yang datang berikutnya mendoakan para sahabat. Mendoakan Muhajirin, mendoakan Ansar. Dan kemudian berkata, "La taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu." Ya Allah, jangan jadikan di hatiku ada kedengkian pada mereka. Ya Allah, sungguhnya Engkau pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwani fiddin azakumullah. Sesungguhnya ayat ini berbicara tentang fai, pampasan perang. Makanya kalimatnya di awal lil fuqara, untuk fuqara muhajirin, untuk ansar dan untuk orang yang demikian-demikian. Sehingga Imam Malik rahimahullah mengambil kesimpulan dari ayat ini bahwa orang yang mencerca sahabat tidak mendapatkan fai tidak berhak mendapatkan pampasan perang, tidak layak diberi. Mengapa? Karena disebut tiga golongan saja. Yang berhak untuk mendapatkan fai adalah muhajirin. Allah katakan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim ila akhir. Yang kedua Allah katakan والذين tabawwa'u الدار والإيمان من قبلهم qablihim dan juga orang-orang yang mempersiapkan tempat dan menolong Ansar. والذين جاءوا من بعدهم dan yang datang setelah mereka يقولون ربنا اغفر lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman dan untuk orang-orang yang datang setelahnya yang mendoakan mereka yang mendoakan mereka dengan ampunan. Adapun yang mencerca mereka kata Imam Malik tidak layak mendapatkan pampasan perang. Adapun yang memusuhi mereka tidak layak untuk mendapatkan faid. Adapun yang menjadikan para sahabat sebagai musuh mereka dicerca, dimaki dan dimusuhi maka mereka tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan atau yang pantas mendapatkan faid. Ikhwani fid din, a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah katakan dengan kalimat La taj'al fi qulubina ghillan. Ya Allah, jangan jadikan di hati kami ada ghil. Ghil adalah kedengkian. Artinya kaum muslimin seluruhnya yang datang setelah muhajirin, setelah ansar, hendaklah kalian jangan memiliki rasa dengki kepada para sahabat. Jangan punya kebencian kepada mereka. Jangan ada hasad. Doakan Allahumma gfir lahum warhamhum Doakan radhiyallahu anhum wa ardhahum. Doakan mereka dengan kebaikan agar kita termasuk golongan yang ketiga ini. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Qala Malik, pertama Imam Malik rahimahullah, kafara haula'i qala laysa lahum haqqul fai. Allah menganggap mereka kafir, maka mereka tidak layak mendapatkan fai. Tidak layak mendapatkan fai. Wa aydan, ayat ketiga. Kita sudah mendapatkan ayat pertama surat Taubah ayat 100.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 Walladzina ma'ahu dan yang bersamanya berarti yang bersamanya adalah para sahabat. Yang bersamanya mereka orang-orang yang keras terhadap orang kafir, tegas terhadap orang kafir dan kasih sayang sesama kaum muslimin. Sesama kaum mukminin. Kamu lihat mereka rukuk dan sujud. Mencari fadilah dari Allah dan keriduannya. Tanda-tanda mereka bahwa di wajah mereka ada bekas sujud. Dan kata para ulama bukan bekas sujud hitam di jidat, bukan. Ya. Tetapi pancaran cahaya yang ada pada wajah mereka. Qala dzalika mathaluhum fit Taurah. Itu permisalan yang ada dalam Taurat. Wa mathaluhum fil Injili. Sedangkan permisalan mereka dalam Injil kazar'in akhraja syat'ah seperti tumbuhan yang tumbuh tunasnya, membesar, batangnya semakin kokoh, akarnya menghunjam ke bumi, dan tunasnya menjulang ke langit. Kokoh di atas pokoknya. Yajibu zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Mengagumkan penanamnya. Dan membuat jengkel orang-orang kafir. Kata Allah, Allah janjikan untuk mereka yang beriman dan beramal saleh Maghfiratan wa ajran azima. Ampunan dan pahala yang besar. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati. Ayat ini sangat jelas memuji para sahabat karena Allah katakan dengan kalimat walladina ma'ahu dan yang bersamanya. Dan dari sini pula Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengambil definisi siapakah para sahabat. Para sahabat adalah yang bersama Rasulullah SAW. Walladina ma'ahu. Yang bersama Rasulullah SAW. Bersama fi waktih. Dan bersama fi imanih. Bersama di dalam waktu dan tempatnya. Dan bersama di dalam imannya. Perhatikan dua ini. Artinya kalau bersama tempatnya bersama waktunya berada sama-sama di Mekah tetapi tidak bersama-sama dalam iman bukan sahabat. Ya. Walaupun kadang disebut sahib. Ini catatan penting. Allah Subhanahu wa taala berkata pada orang-orang kafir, "Wa ma sahibukum bimajnun." Sahabat kalian tidaklah gila. Kata para ulama, kenapa disebut sahib? Padahal Rasulullah bukan sahabat yang musyrikin. Kenapa dikatakan sahabat kalian ini tidak gila? Terjemahannya bukan sahabat. Sahib di sini adalah seseorang yang bersama di satu tempat, di satu waktu. Ini orang yang bersama kalian di tempat kalian itu, yang kalian kenal dia, dia tidak gila. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kalau kalimat ma'ahu dalam ayat ini, walladina ma'ahu artinya yang bersamanya di dalam tempatnya, waktunya dan juga iman. Kalau waktunya pas di dalam waktu Rasulullah hidup, tetapi tempatnya nggak sama dan tidak ketemu. Seperti Raja Najasyi, tidak disebut sahabat. Tidak disebut sahabat. Mengapa? Tidak bersama Nabi dalam satu tempat dan tidak ketemu. Walaupun sama-sama beriman. Raja aja sih beriman. Rasulullah SAW menyolatkan. Salat gaib untuknya. Tapi tidak disebut sahabat. Demikian pula kalau tempatnya sama, waktunya sama, bahkan ketemu, tapi nggak beriman, juga bukan sahabat. Seperti musyrikin. Dan termasuk di dalamnya orang-orang munafik, bukan sahabat. Abdullah bin Ubay bin Salul bukan sahabat. Demikian pula Nabtal bukan sahabat. Demikian pula Da'is bukan sahabat. Nama-nama tersebut dicatat dalam sejarah. Ini munafik, ini munafik, ini munafik. Kok bisa munafik tercatat dalam sejarah nama-namanya satu persatu? Padahal urusan masalah nifak itu dalam hatinya. Bohirnya seperti muslim, tapi hatinya kafir. Kok bisa? Iya, karena waktu itu ayat masih turun. Karena ayat masih turun, selalu Allah sebutkan tentang apa yang dilakukan oleh munafik. Berkata munafikun, berbuat munafikun, qalal munafikun. Dalam keadaan mereka baru berbicara. Oh berarti itu yang dimaksud. Langsung mereka tahu. Sehingga sangat jelas terbedakan antara munafik dengan sahabat. Dan ini bantahan bagi kaum syiah rafidah Khususnya bantahan bagi Ahmad Barakbah, tokoh Syiah Pekalongan sana yang berkata, kan hati orang siapa yang tahu? Jangan-jangan Abu Bakar munafik. Jangan-jangan Umar munafik. Ya dohirnya muslim, sejarahnya bagus, tapi hati orang siapa yang tahu? Kita jawab, yang tahu Allah dan Allah menurunkan wahyunya taniyas naini idhuma fil ghar itu pujian terhadap Abu Bakar Allah turunkan lil il muhajirin pujian bagi muhajirin muhajirin tidak ada munafik munafik itu munculnya ketika sudah berdiri tegak sangat jelas perbedaannya akhwani fiddin a'azakumullah bahkan tersebutkan nama-namanya sahabat bukan munafik dan munafik bukan sahabat kembali kepada kitab Allah katakan walladzina ma'ahu dan yang bersamanya bersamanya dalam waktu dan tempatnya bertemu dan bersamanya dalam iman. Kalau tidak dalam iman maka dia bukan sahabat. Munafik bukan sahabat dan sahabat bukan munafik. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala para sahabat ini. Walladzina ma'ahu dipuji mereka tegas terhadap orang kafir dan mereka saling sayang menyayangi sesama orang beriman. Dipuji oleh Allah bahwa mereka ruku dan sujud dengan ikhlas. Mencari fadilah dari Allah dan keriduannya. Dan tanda-tanda mereka, wajah-wajah mereka memiliki cahaya. Pengaruh dari sujudnya. Pengaruh dari ibadahnya. Dan itu permisalan dalam Taurat. Berarti sudah diberitakan ciri-cirinya di dalam kitab Taurat. Wa mathaluhum fil Injil. Dan permisalan mereka dalam Injil juga diceritakan. Kazarin akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa ala suqih. Seperti pohon yang tumbuh membesar, membesar, membesar, membesar. Sampai kokoh. Akarnya menghunjang ke bumi dengan kokoh. Tunasnya menjulang ke langit. Masya Allah. Mengagumkan penanamnya dan membuat jengkel orang-orang kafir. Imam Malik rahimahullah berkata lagi, membuat jengkel orang kafir berarti siapa yang jengkel kepada para sahabat berarti dia kafir. Siapa yang benci, tidak suka dan memiliki ghaib terhadap para sahabat berarti dia kafir karena Allah menyatakan Allah jadikan mereka hebat seperti itu, seperti pohon yang menjulang tinggi, yang kokoh pada pokoknya, karena apa? Liyaghidha bihimul kufar Untuk membuat marah orang kafir. Loh ternyata yang marah si Ternyata yang marah Syiah Rafilah. Ternyata yang marah tokoh-tokoh Syiah tadi. Abu Bakar begini, Umar begitu, Muhajirin begini. Loh, loh, kok kalian yang marah? Berarti kalian maksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, liyaghidha bihimul kufar, untuk membuat jengkel orang-orang kafir. Ini istimewa dari Imam Malik rahimahullah bahwa mereka kufar karena mereka yang jengkel sedangkan Allah katakan dijadikannya para sahabat demikian hebatnya untuk membuat jengkel orang kafir. Apakah berarti sudah diberitakan dalam kitab Taurat dan Injil? Naam. Orang Nasrani di Romawi ketika sudah ditundukkan dikalahkan oleh kaum muslimin. Maka mereka menunggu kedatangan Khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ternyata Amirul Mukminin ditemani oleh budaknya menaiki keledai atau menaiki kendaraannya bergantian. Kadang budaknya naik, Umar yang menuntung. Kadang-kadang Umar yang naik, budaknya yang menuntung. Sampai di batas kota, giliran budaknya yang di atas Umar yang menuntut. Di pinggir kota semua hadir, termasuk mereka-mereka kaum-kaum Nasrani ini tadi. Ketika mereka menyambut kedatangan Amirul Mukminin, kata orang-orang Nasrani daripada pendeta mereka, kalau benar apa yang ada dalam catatan kami, yang pimpinan mereka itu yang menuntut, bukan yang naik di atasnya. Subhanallah. Ya. Pendeta tadi berkata, kalau benar apa yang ada dalam kitab kami, maka yang mimpin atau yang dikatakan Amirul Mukminin, Khalifah itu bukan yang di atas, yang di bawah. Melihat dari ciri-cirinya, melihat dari pakaiannya, pakaiannya Umar ada tambalannya, Rasulullah taala anhu. Ada ruqa, ruqa itu e, tambalan kanas sobek dan kemudian dijahit kembali. Sampai kemudian mereka menyambut yang di atas, sedangkan orang-orang Nasrani dengan pendetanya tadi tidak. Ini orangnya. Ya. Ternyata betul. Ya. Lah kata yang di atas. Amirul Mukminin ini ya, yang menuntun kendaraan ini. Ya. Ini barakallahu fikum menunjukkan kalau benar sudah ada berita tentang para sahabat sejak dalam Taurat dan Injil persis seperti yang Allah katakan di sini. Dzalika mataluhum fit Taurat wa mataluhum fil Injil Demikian demikian. Berarti ada dalam Taurat, ada dalam Injil. Bukan hanya sifat-sifat nabinya, tapi sifat-sifat para sahabatnya seperti apa sudah ada. Sehingga barakallahu fikum, para sahabat ini bukan orang-orang sembarangan, orang-orang yang Allah pilih untuk menjadi pasukan nabinya, untuk menjadi tentara nabinya, untuk menjadi pembela nabinya, tentunya Allah pilihkan orang-orang yang hebat pula radhiyallahu taala anhum wa ardham. Dan merekalah jembatan kita untuk mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Kalau kita mencerca para sahabat, akan gugur ilmu yang dibawa oleh para sahabat. Dari mana kita tahu ilmu tentang Rasulullah SAW? Inilah bahayanya. Pemikiran Syiah Rafidah dan pemikiran Yahudi, yaitu mencerca para sahabat supaya runtuhlah ilmu keislaman.